Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya masih tentang khabar yang berupa syibu jumlah. Wala yukhbaru bi dzarfi zaman an zat fala yuqalu zaidun al yawma Wa inna ma yukhbaru bihi anil ma'ani nahu as-sawmu al yauma was safaru ghadan. Wa qawluhum al lailata al hilalu muawwalun. Dan tidak boleh dikhobari dengan zorfuz zaman. Tidak boleh dikhobari dengan zorfuz zaman untuk zat. Zat adalah makoma binafsih. Apa yang tegak dengan sendirinya. Ataupun apa yang menegakkan dirinya. Makoma binafsih. Apa yang menegakkan dirinya ini lawannya adalah Al-Arab ataupun ismul makna. Al-Arab maknanya ma la binafsi, apa yang dia tidak tegak pada dirinya. Kalau contoh zat Muhammadun, ini kan Muhammad zat. Kenapa? Karena dia tegak. Ya. Binafsi menegakkan atau tegak pada dirinya. Sedangkan sifatnya misalnya qaimun, alimun itu adalah isi makna yang dia tidak tegak sendiri. Yaitu tegaknya pada Muhammad. Ya. Jadi lawannya azat adalah al-arab. Al-arab adalah mala yakumu binafsi. Apa ya dia tidak tegak pada dirinya. Kalau azat apa yang tegak pada dirinya. Ya benda-benda yang konkret itu zat ya rumah rajul baitun kemudian juga himarun dan yang lainnya ataupun kalau lawannya arab isi makna isim yang abstrak ya. seperti as-saum as-safar ya. dan yang lainnya masih banyak Disebutkan di sini tidak boleh dikhobari dengan huruf zaman untuk zat. Iya. Fala yuqal tidak boleh dikatakan Zaidun al-yauma. Al-yauma di sini huruf zaman. Di sini dijadikan sebagai khobar bagi Zaid zat Zaid itu. Maka tidak boleh. Zaidun al-yauma. Ya, Zaid hari ini nggak boleh. Kenapa? karena tidak ada padanya faedah. Karena padanya tidak ada faedah karena zat itu tidak dihususkan dengan waktu. Dengan satu waktu tanpa waktu yang lain. Zaid hari ini. Kenapa dihususkan dengan hari ini? Ya, kemarin juga Zaid, sekarang juga Zaid, nanti juga Zaid. Ya. Tapi sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian membolehkan untuk zat dikhobari dengan apa? Zaman dengan syarat. Yaitu ketika mubtadanya umum. Ketika mubtadanya umum kemudian zamannya khusus. Ya, ketika mubtadanya umum zamannya khusus seperti nahnu fi syahri Ramadan. Kami berada di bulan Ramadan. Ada bedanya enggak di sini? Ada. Kenapa? Karena di sini zamannya khusus. Kita tahu bahwasanya bulan-bulan itu semuanya ada 12. Di sini khususkan satu bulan. Maka ada faedah di situ. Nahnu fi syahri Ramadan. Kami berada di bulan Ramadan. Ataupun annas fi zamanin toyib Manusia berada di waktu yang toyib Baik. Zaman yang baik lagi subur. Ya. Yeah Kalau seperti ini boleh karena ada faedah. Jadi gue masalahnya tidak boleh kita menghobari zat dengan zaman. Karena yang namanya zat itu tidak dikhususkan untuk waktu tertentu. Boleh dengan syarat apabila zamannya khusus. Kemudian mubtadanya apa umum seperti tadi. Nahnu fi syahri Ramadan, annas nas fi zamanin thayyib. Hmm. Wa qauluhum Kemudian as safar ghadan juga ya belum dibaca ya. Wa inna ma yukhbaru bihi 'anil ma'ani nahu. Ya. Dan tidak lain yang boleh dikhobari dengan dzarfu zaman adalah makna-makna, isim makna. Tadi Arab. Contohnya as sawmu al-yauma. Puasa itu di hari ini. Ada faedah enggak? Ada as-safaru ghadan. Safar itu besok. Ada bedanya. Ya. Wa qawluhum al-lailata al-hilalu sedangkan ucapan mereka orang Arab al-lailata al-hilalu malam ini adalah hilal ataupun hilal di malam ini ini ditakwil di sini al-hilal zat atau makna hilal bulan sabit Hah? zat kan dikhobari dengan apa di sini eh? dengan zaman al-lailata hilal di malam ini ini diucapkan oleh mereka dan benar tapi kata beliau al-musannif ditakwil ya ditakwil bagaimana cara menakwilkannya cara menakwilkannya adalah agar dibofahkan isi makna kepada mubtadanya agar alailah menjadi khobar bagi isi makna ru'yatul hilal alailah gitu. Melihat hilal alailah ru'ya kan makna. Ya. Ditakwil seperti itu dengan ditakdirkan adanya mudhof yang berupa isi makna sehingga alailah di situ bukan sebagai khobar bagi hal hilal tapi sebagai khobar bagi ru'yah yang merupakan isi makna. Kenapa kalau pada isi makna bisa dikhobari dengan zaman? Ya, karena isi makna tadi mengandung hadas. Saum kan ada hadas, puasa. Safar juga demikian. Dan hadas yang namanya hadas, kejadian-kejadian itu ada kaitannya dengan waktu. Sehingga kalau kita khobari hadas tersebut dengan zaman, ada faedah gitu. Seperti tadi al saumu al-yauma. Di situ al saum mengandung hadas, puasa. Tanya namanya hadas itu ada kaitannya dengan waktu. Ya kan puasa kapan? Al-yauma hari ini. Berbeda halnya dengan zat. Ya. Tidak terkhususkan dengan waktu tertentu. Sama saja kalau zatnya kaitannya dengan semua waktu. Hmm. Kemudian juga sedikit tambahan lagi syarat hadas agar boleh dikhobari dengan zaman adalah syarat hadas hadas tadi seperti isi makna tadi asom asafar syarat hadas agar boleh dikhobari dengan zaman adalah agar hadas tersebut tidak berlangsung terus-menerus. Tidak berlangsung terus-menerus. Terjadinya sewaktu-waktu. Seperti tadi al-som al-yauma puasa di hari ini. nggak terus-menerus kan? As-safaru ghodan safar besok. Safar terus-menerus tidak? Tidak kan? Nah, kalau hadasnya itu terus-menerus, maka tidak boleh. Seperti contohnya tulu syamsi yaumal jumu'ah Ya, tulu syamsi yaumal jumu'ah. Terbitnya matahari di hari Jumat. Boleh enggak? Terbitnya matahari di hari Jumat. Boleh enggak? Salah ada bedanya enggak? Enggak ada bedanya Tiap hari juga terbit matahari mah. Ya. Ini kenapa? Enggak boleh karena tulu syams itu meskipun hadas maknanya tapi terus-menerus terjadi tiap hari. Maka enggak boleh dikhobari dengan zaman. Tanya semisal itu. Jadi simpulannya saya ulangi bahwasanya hukum asalnya zat tidak boleh dikhobari dengan apa? Zaman, kecuali kalau khobarnya apa? khusus. Mubtadanya umum. Seperti annas fi zamanin tayyib. Ya. Adapun kalau isi makna dikhobari dengan zaman bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya agar isi makna tersebut apa tidak terjadi terus menerus ya. seperti puasa safar ya. dan yang semisalnya ya. kemudian pada contoh tadi al-lailata al-hilalu boleh dibalik juga. Atau boleh kita jadikan al-lailata al-hilal di situ al-hilal sebagai mubtada, al-lailah khobar tanpa takwil juga boleh. Kenapa tanpa takwil juga boleh? Karena di situ al-lailah muhtas khobarnya. Malam ini, iya kan? Malam ini hilal itu terjadi di malam ini. Nggak perlu ditakwil juga bisa. Hmm. Boleh pula kita merofakan al-lailah al-lailatu al-hilalu. Saya khabar muqaddam dari al-hilal. maksudnya apa al-lailatul hilalu maksudnya al-lailatu lailatul hilal boleh juga jadi al-lailatul hilal ada tiga sisi pertama dengan ditakdirkan pada al-hilal mudhaf yaitu ru'yatul hilal al-lailata ya kenapa ditakdirkan adanya mudhaf karena ini berjalan dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh zat dikhabari dengan apa zaman. Maka ditakdirkan isim makna ru'yatul hilal al-lailah. Adapun bagi mereka yang membolehkan apabila khobarnya isim zamannya khusus maka yang seperti ini tidak perlu ditakdirkan lagi. al lailah al-hilalu. Hilal di malam ini. Al-lailah muhtas kan malam ini. Boleh juga antum bomah al-lailahnya al-lailatu al-hilalu. Maksudnya apa? Al-lailatu lailatul hilali. Ya malam ini adalah malam hilal. Kemudian Sri Fahmi tentang keterangan yang menjelaskan tidak bolehnya Farfuz zaman dijadikan khabar bagi zat. Paham ya? Rinciannya tadi. Wa yajuzu ta'addudul khabari nahu Zaidun katibun syairun. Wa qawluhu ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Dhul arshil majid fa'alul lima yurid dan boleh khobar itu ber, berbilang meskipun mubtadanya hanya satu. Kenapa? Karena khobar itu seperti naat, seperti sifat. Sesuatu yang satu bisa disifati dengan beragam sifat kan? Muhammad adalah seorang yang pandai, rajin, soleh. Bendanya satu. Hmm. juga mubtada itu hukumnya atau kedudukannya adalah seperti sesuatu yang dihukumi dan hukumnya ya boleh banyak ya. hukumnya ini itu dan seterusnya Zaidun katibun syairun Arabnya bagaimana Zaidun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat raf'ihi ad-dhamma zahiru ala akhirih katibun ya khabar أول Zaid مرفوع alamat raf'ihi ضم dhahir على آخره syair خبر thanin مرفوع alamat raf'ihi ضم dhahir على آخره معنى كاتب di sini apa bukan sekretaris bukan penulis ya كاتب syair kalau katib maksudnya pandai berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada nazamnya kalau syair ucapan yang berisi nazam-nazam ya, kalam yang bebas pandai berbicara dengan pembicaraan yang bebas dan juga pandai dalam syair kemudian wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid i'rabnya ya huwa dhamir munfasil mabni ala fath fi mahalli rafin mubtada al ghafur khabar al khabar atau khabar awal marfu alamat rafi الضمه ظاهر على اخره الودود خبر ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة ظهر على آخره ذو العرش ذو خبر ثالث مرفوع علامة رفعه الواو نيابة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف العرش مضاف إلى مجرور المجيد خبر رابع yeah. إيه. مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على akhir sebagian ada yang mi'rab al-majid sebagai sifat dari al-arsh al arshil majidi. Fa'alun lima yurid. Fa'alun khabar yang berapa? Khamis marfu alamat rafi ad-dhamma dhahir ala akhiri. Lima yurid jarun wa majrur. Lam harfu harfu jar ya. Ma ismu usul mabni ala sukun fi mahali jarin. Ya. Yuridu fi'il mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim alamatu eh, raf'ihi ad-dhamma dhahiru ala akhirih. Ya, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi taqdiruhu huwa. Aina al-aid? aid mana yang kembali kepada isi mausul ma? Mahdhuf taqdiruhu yuriduhu. Ya. Yuriduhu. Kemudian hukum berikutnya bisa difahami itu terkait dengan berbilangnya khabar. Ya. Ada sedikit tambahan catatan semoga bisa difahami. Khabar itu dianggap berbilang apabila khabar itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri-sendiri. Kalau tidak bisa berdiri sendiri, ya harus dikumpulkan dengan yang lainnya maka satu khabar hukumnya seperti contohnya hadza hulun hamidun. Hadza hulun hamidun. Ya. Ini Arabnya hadza mubtada hulun hamidun itu adalah khabar marfu'ul juz'aini. Khabar yang dirafakan dua-duanya. Tidak boleh dikatakan hulun khabar pertama hamidun khabar kedua. Kenapa? Karena yang dimaukan dengan hulun hamidun adalah satu makna itu muz. Muz, manis yang bercampur asam. Ya, rasa manis yang bercampur apa? Asam. Ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah buah yang hulun hamibun. Maksudnya apa? Buah yang memiliki rasa manis dan asam, masam. Ya. Kalau ini tidak bisa berdiri sendiri, maka dijadikan sebagai khobar. Adapun malah contoh-contoh yang disebutkan itu masing-masing berdiri sendiri sehingga bisa dijadikan sebagai khobar. Kemudian hukum berikutnya. Waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i. Waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i. Terkadang khobar itu mendahului mubtada. Hukum asalnya bagaimana yang namanya khobar? Diakhirkan dari mubtada. Mubtada terus mubtada dahulu kemudian apa? Setelah itu baru apa? Khobar. Ya. Jawazan ya, sifatnya boleh. Ya. Yaitu pada contoh Fidari Zaidun. Fidari Zaidun. Ya. Dan didahulukannya khobar dari mubtada itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya adalah taksis. Tujuannya adalah apa? Taksis seperti dalam contoh tadi fit dari Zaidun. Di dalam rumah itu hanya ada Zaid, khusus kenapa Zaid. Di dalam rumah tersebut. Seandainya didahulukan Zaidun, Zaidun Vidar, ini tidak ada taksis. Zaid ada di rumah itu, memungkinkan yang lain juga ada. Tapi kalau misalkan didahulukan khabarnya, maka ada taksis di situ. Vidari Zaidun, di rumah itu hanya ada Zaid. Itu ada faedahnya. Kalau kita tidak menginginkan makna taksis ya seperti biasa aja Zaidin bidar. Kalau kita menginginkan makna taksis maka didahulukan khabarnya. Kemudian wa wujuban nahu aina anta wa inna ma indaka zaidun. Wa qawlihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha wa fid dari rajulun. Ya. Yeah dan terkadang didahulukannya khabar dari mubtada itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Ini sifatnya wajib pada empat perkara. Didahulukannya khabar dari mubtada yang sifatnya wajib itu pada empat pembahasan. Yaitu ketika yang pertama khobarnya memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam seperti isim istifham itu haknya diletakkan di awal kalam seperti contoh yang disebutkan di sini aina zaidun aina zaidun aina irobnya bagaimana aina apa apa ismu istifham mabni ala al-fath fi mahalli rafin khabar muqaddam zaidun mubtada muakhar marfu alamat rafi Abdullah Al-Zahirah ala akhirih. Ya. Jawabannya bagaimana? Dari jawabannya itu kita ketahui bahwasanya aina itu khobar, zaid mubtada. Aina zaidun, zaidun fil masjid. Kelihatan kan? Wah zaidun dengan ini kita ketahui sebagai apa? Mubtadanya. Dari jawabannya itu zaidun fil masjid. Dan tidak boleh di situ antum mi'rab aina sebagai mubtada. Kemudian Zaidun sebagai khobar. Kenapa? Karena Zaidun di situ ma'rifah. Sedangkan Dhorof itu nakiroh. Iya kan? Sehingga tidak boleh dibalik irobnya Aina mubtada Zaidun khobar. Ya, karena Aina itu nakiroh, Dhorof nakiroh, Zaidun ma'rifah. Kemudian tempatnya kedua ketika mubtadanya dihasr. Ya, ketika mubtadanya dihasr innama indaka zaidun ya, hasar ya. innama indaka zaidun tidak lain yang ada di sisimu hanya zaid innama indaka zaidun sama dengan ucapanmu ma indaka illa zaidun sama maknanya innama indaka zaidun tidak ada di sisimu kecuali zaid Irabnya ya inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarful khabar wa makaf atau boleh juga inna ma ada tu hasrin lebih ringkas ya. Inna ma ada tu hasrin. Kemudian indaka zarf منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره وهو مضاف كف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه شبه جملة في محل رفع خبر مقدم زيد مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه Abdullah al-zahiru ala akhirih. Kemudian tempat yang ketiga dari diharuskannya khabar dahulukan adalah ketika mubtadanya adalah bomir ataupun pada mubtadanya ada bomir yang bersambung ataupun bomir mutasil ketika pada mubtadanya ada bomir mutasil yang bomir itu kembali kepada khobar ya saya ulangi ketika pada mubtadanya atau ketika mubtadanya bergandengan dengan bamir mutasil yang kembali kepada khobar. Contohnya am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha ataukah ada di atas ataupun pada hati-hati mereka tutup. Di sini khob mubtadanya mana? Aqfaluha. Mubtadanya bergandengan dengan apa? dengan bomir yang bomir ha ini kembali kepada apa? Kepada khobar. Ya, kulubin. Enggak boleh dibalik am akhfaluha ala kulubin. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena seandainya dibalik maka akan mengakibatkan kembalinya bomir itu kepada yang akhir apa? Lafad dan rutbahnya. Seandainya dibalik am akfaluha ala kulubin misalkan dalam kalimat yang lain itu akan menyebabkan kembalinya yang pemirha kepada sesuatu yang diakhirkan apanya lafadznya dan rutbahnya karena di situ qulub rutbahnya khobar iya kan sedangkan akfal rutbahnya apa mubtada mubtada lebih tinggi rutbahnya daripada apa khobar kemudian tempat yang keempat adalah ketika diakhirkannya khobar menyebabkan adanya kerancuan yang nyata ketika diakhirkannya khobar menyebabkan adanya kerancuan yang nyata kerancuan antara apa antara khobar dengan sifat contohnya apa fidari rojulun dalam contoh yang disebutkan oleh Sony fidari rojulun seandainya di dahulukan ataupun seandainya diakhirkan khobarnya rojulun fidar ini akan bikin rancu fidar ini Arabnya ya apa sifat atau khobar ya kan rojulun fidar bisa di Arab fidar sebagai sifat kenapa karena rojulun di situ menuntut ya sifat agar dia lebih khusus maknanya sehingga untuk menepis adanya kerancuan ini maka harus ya khobarnya didahulukan. Fidari rojulun. nggak boleh rojulun fidar. Ya. Kemudian wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabar jawazan Nahu salamun qaumun munkarun ay salamun alaikum antum qaumun munkarun. Dan terkadang dibuang masing-masing dari mubtada dan khabar. Jawazan dan sifat pembuangannya adalah boleh. Contohnya salamun qaumun munkarun. Ayat ini mengumpulkan dua pembuangan sekaligus, pembuangan khabar dan pembuangan mubtada. Ya. Salamun di sini mubtada. Mana khabarnya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Alaikum. Kenapa kau boleh salamun nakiroh dijadikan sebagai mubtada? Apa musawirnya? Musawirnya salamun itu mengandung makna doa. Semoga keselamatan menyertai kalian. Ya, itu musawirnya. Qaumun itu khabar. Tagi mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Antum, qaumun. Mungkarun sebagai sifat tadi qaumun. Jadi ayat ini mengumpulkan dua pembuangan sekaligus. Pada salamun dibuang apanya? Khabarnya. Pada kaumun yang dibuang mubtadanya. Ay salamun alaikum antum kaum munkarun. Iya. Ya. Yeah. Kemudian Terkadang tambahan ini terkadang dibuang mubtada dan khobar. Ya. Terkadang dibuang ataupun terkadang wajib dibuang mubtada dan khobar sekaligus. Ya. Ataupun sebelum itu, ya. Terkadang wajib dibuang masing-masing mubtada dan khobar. Ya. Fayajibu hadul mubtada fi arba'i masailah. Karena akan saya sebutkan di sini tentang tempat-tempat di mana mubtada wajib dibuang. Mubtada wajib dibuang pada empat pembahasan. Ini tambahannya. Kalau tadi sudah selesai. Mubtada wajib dibuang pada empat pembahasan. Yang pertama, apabila mubtada dikhobari dengan na'at maqtu' apabila mubtada dikhobari dengan na'at yang maqtu' na'at aslinya aslinya dia na'at kemudian diputus dari na'atnya dijadikan dia sebagai khobar dari mubtada mahdhuf apa tujuannya na'at ini diputus dari man'utnya tujuannya diantaranya yang pertama ligharadil madah untuk ujian seperti marartu bi zaidin al-karimu. Kalau kita jadikan na'at al-karimi ya kan? tu bi Zaidin al-karimi. Tapi di sini makpo diputus al-karim dari sebagai sifat bagi Zaid. Kemudian dia dijadikan sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf takdirnya huwa al-karimu. tu bi Zaidin huwa al-karimu. Apa tujuannya? Mengapa al-karim di sini diputus dari na'at? Tujuannya apa? Lil madh untuk memuji Zaid. Ya. Saya melewati Zaid. Ya. Yaitu dia seorang yang terpuji, mengandung makna pujian bagi Zaid, bukan sekedar mensifati tapi memuji, mengandung makna memuji. Dia, ya, saya puji Zaid. atau tujuannya untuk mencela seperti marotu bi amrin al-laimu ya. saya melewati amr dia orang yang saya celah itu ya. atau tujuannya untuk menunjukkan rasa kasih sayang seperti marotu bi zaidin al-miskinu saya melewati zaid saya kasihan dia seorang yang miskin ya ini kalau diputus Ya, jadi tempat pertama dari wajibnya dibuang mubtada adalah apa? Pada naat yang diputus. Kemudian dijadikan sebagai apa? Khobar bagi mubtada yang mahdhuf. Ya. Yang kedua, apabila mubtadanya tadi yang dibuang dikhobari dengan khobar yang dihususkan untuk pujian atau celaan Ya, ketika mubtadanya dikhobari dengan khobar yang berupa atau dengan khobar yang berisi penghususan pujian. Contohnya ni'mar rajul Zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah Zaid. Maksudnya huwa Zaid. Di sini khobarnya Zaid. Zaid dikhususkan dengan ujian. Sebaik-baik ar-rajul adalah Zaid. Huwa Zaidun. Ini di atas satu sisi i'rab dan di sana ada sisi Arab yang lain Zaid dijadikan sebagai mubtada, kemudian ni'am rajul sebagai khabarnya. Yang untuk zam contohnya bi'sar rajul bakrun. Di sini siapa yang dikhususkan dengan celaan? Bakr. Ya, dia di Arab sebagai khabar mubtada mahdhu huwa bakrun. Atau boleh juga di Arab dengan Arab yang lain bakrun sebagai mubtada kemudian bi'sar rajul khabar. Ya. Yang ketiga, apabila mubtadanya dikhobari dengan sumpah yang sorih, ya. sumpah yang sorih, sumpah yang jelas. Ya. Seperti zimmati la af'alanna, Maksudnya zimmati yaminun. Ya. Fi zimmati la fa'alanna. Keliru tadi fi zimmati la fa'alanna. Mana mubtada ini dikhuf yang dibuang? Yaminun atau mitsaqun. Ya. Kali merujuk kembali ya pelajaran kawakib. Atau yang keempat kemudian ketika khobarnya dijadikan sebagai ganti dari fi'ilnya seperti sobrun jamilun. Ya, sobrun jamilun. Maksudnya sobri sobrun jamilun. Ya. Daripada antum mengatakan isbir ataupun asbir, maka antum ganti dengan khobar sobrun jamilun. Yani sobrun sobrun jamilun. Yaitu sedikit tambahan. Kemudian kata beliau wajib haful khabar dan wajib membuang khabar. Ya pada empat pembahasan. Yang pertama adalah ba'da laula. Wajib hafzul khabar ba'da laula. Wajib membuang khabar setelah laula. Contohnya laula antum lakunna mu'minin. Seandainya bukan ya karena kalian ada lakunna mu'minin niscaya kami dahulu menjadi orang yang beriman. Laula antum yakni takdir mubtada yang dibuang adalah laula antum maujudun. Ya. Laula antum maujudun, khabarnya yang dibuang maujudun. Ini boleh dibuang ataupun ya dibuangnya khobar itu ketika ada korinah yang menunjukkan khobar yang buang tersebut. Iya. Ya. Laula irobnya bagaimana? Laula harfum imtina alil imtina ya ataupun adalah alam tina syai' wujudi ghairi. Ya. laula harfum tina liwujudi liwujudin ya gitu aja laula harfum tina liwujudin jadi laula adalah huruf yang menunjukkan terhalangnya sesuatu karena ada sesuatu yang lain seperti di sini laula antum lakunna mu'minin terhalang keimanan atas mereka orang-orang kafir kenapa karena adanya mereka orang-orang kafir yang lain ataupun syaitan-syaitan yang menggoda mereka Ya. Kemudian antum dhamir munfasil fi mahali rafin mubtada. Ya. Lakunna mu'minin lam dakhilah fi jawabi laula. Jadi lam masuk sebagai jawaban dari laula. Kunna fi'lun wa fa'il. Kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa na' Al-mudghamah huwa min muttasil fi mahalli rafin ismuha mu'minin khabaruha wa alamat nasbi al-ya li'annahu jam'u mudzakkar salim. Wa khabar mubtada mahdhuf. Ya mahdhuf. Pada contoh yang setelah laula itu mahdhufnya wujuban. Ya takdirnya mawjudun, laula antum mawjudun. Wajib dibuang, tidak boleh ditampakkan. Ya. Di sini dibolehkan, bahkan wajib dibuang Iya. Khabarnya laula antum maujudun harus dibuang. Kenapa dibuang? Pertama di sini ada korina yang menunjukkan khabar yang dibuang itu, yaitu kalimat laula. Kalimat laula. Karena kalimat laula itu menunjukkan ada, menunjukkan makna ada. Laula kalau bukan karena ada. Ya. Kemudian wajibnya dibuang pada contoh ini karena jawabannya yaitu lakunna mu'minin itu menduduki posisi khobar. Ya. Jadi intinya khobar itu dibuang secara wajib ketika di sana ada korina dan ada yang menggantikan posisi khobar. Meskipun dia bukan khobar. Ya. Kemudian wabah ada al-qasam as sorih setelah sumpah yang sorih nahu sumpah yang Soreh tegas. Contohnya amruka innahum. Ya, terkait dengan ruk yang rojih bahwa amruk itu sumpah tapi lughawi. Sumpah yang sifatnya lughawi, bukan syar'i. Kalau sumpah yang syar'i hanya diperbolehkan dengan ba. Dengan huruf ba, ta dan wawu dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adapun untuk lam selainnya terkait selain Allah digunakan. Kenapa itu sumpah yang sifatnya apa? Lughawi, menurut bahasa bukan yang syar'i yang syar'i dengan wa wallahi tallahi billahi pun dengan lam di sini sumpahnya adalah sumpah luhawi sehingga terkadang kita dapati disandarkannya kepada selain Allah ya Ay la qasami la amru itu mubtada di mubaf ka mubaf ilai khabarnya mahdzuf takdirnya qasami ya. kemudian satu lagi kita ambil wa ba'da atau dua lagi wa ba'da wil ma'iyah nahu kullu sani' wa ma sana' ay makrunani setelah wa ma'iyah ya kullu sani' wa ma sana' setiap sani' pembuat wa ma sana' bersama apa yang dibuatnya ya ai makrunani khabarnya mahdhuf takdirnya makrunani bersama ya setiap orang yang membuat sesuatu Mama sona dia bersama sesuatu yang dia bikin makrunani ya, bersamanya tadi sudah diterjemahkan ya Robnya bagaimana kullu mubtada kemudian sani' mudafun ilaih al harfatin dalun ala ma'iyah menunjukkan ma'iyah ya. dan maknya masariyah ma masdariyah tasbiqu ma ba'daha masdaran ya, menjadikan yang setelahnya masdar ya, ma'tufan ala kulli sani' kepada kulli sani' ya. takdirnya kullu sani' wasan atuhu makrunani dibuang makrunaninya khabari mahdhuf takdirnya makrunani Kenapa di sini buang? Ya, karena ada dalil yang menunjukkan khobar ini buang itu yaitu wau ma'iyah. Ya. Sudah ada wau ma'iyah tercukupi. Kemudian satu lagi atau antum juga bisa menghiaskan dengan yang semisal itu dari apa-apa yang kulu di situ dibawahkan kepada nakirah Ya, kemudian diapafkan padanya yang lain seperti kullu amalin wa jaza'u. Saya ulangi. Ya. Antum bisa kiaskan yang lainnya itu apabila ataupun kata kul yang didofahkan kepada isim yang nakirah kemudian diatofkan kepada kul tadi sesuatu yang berkaitan dengannya. Seperti kullu amalin wa jazau, Kullu thawbin wa qimatuh. Kullu rajulin wa san'atuh. Nah itu. Di sini kul diidhafahkan kepada yang nakirah kemudian diatofkan padanya sesuatu yang lain yang berkaitan dengannya. maka ini juga sama khabarnya mahdhuf, takdirnya tadi makrunani. Ya. Kemudian yang terakhir wa qabla al-hal allati la tasluhu an takuna khabara. Nahu darbi Zaidan qa'iman. Ai idza kana qa'iman. Ya. Darbi Zaidan qa'iman. Ai idza kana qa'iman. Di sini disebutkan di antara tempat yang di situ wajib dibuang khabarnya adalah sebelum hal. Mana halnya? Qa'iman. iman yang mana hal ini itu qaim tidak bisa dijadikan sebagai khobar boleh enggak qaim dijadikan sebagai khobar bagi dor pemukulan torbi zaidan qaimun pukulanku berdiri nggak bisa ya. maka ketika itu khobarnya mahfuf ditakdirkan yaitu hasilun idza kana qaimun idza kana qaiman dorbi zaidan hasilun idza kana qaiman. Pukulanku terhadap Zaid terjadi apabila Zaid sedang berdiri. Juga yang semisal ini ucapannya orang Arab aksaru syurbi as-sawiq maltutan. Ya. Ataupun sabda Nabi akrabu ma yakunu abdi ma yakunu abdu min rabbih wa wasajid. Ya sama juga di situ khabarnya mahdhuf taktinya hasil. Aqrabu kau aqrabu kaunil 'abdi min rabbih hasilun idza kana sajidan. Ya mungkin untuk sementara sampai di sini dulu ya, sebelum kita tutup barangkali ada yang minta diulang jelasannya kullu amalin Fajazauh ya makruna nih khabarnya. Di situ kan ada kullu, kemudian kullu diidhafahkan kepada isim yang nakirah, kemudian diapofkan kepada kul sesuatu yang berkaitan dengannya. Kullu amalin wa jazauh, yang namanya al jaza kan berkaitan dengan amal, ya kan? Maka khabarnya mahdhuf, makrunani. Ya terjemahnya ringkas. Setiap amalan ya bersama apa balasannya ataupun disertai dengan balasannya. ya? Ya apabila ada kul didofahkan kepada isim nakirah kemudian diatofkan kepada kul tadi sesuatu yang berkaitan dengannya kayak al jaza yang berkaitan dengan amal ya kan juga kullu sobin wa qimatuh. Setiap pakaian bersama harganya. Di sini yang namanya qimah terkait dengan apa? saub Yang lain? setelah kosam yang sore. Ya tadi amr yaitu kosam yang sore karena di sana ada kosam yang tidak sore seperti ahad. Ahad itu terkadang digunakan untuk sumpah, terkadang bukan untuk sumpah. Tapi kalau amr masih digunakan untuk sumpah gitu maksudnya. Lafadznya itu hanya digunakan untuk sumpah. Ya seperti yang lainnya aimanullah la fa'alanna aimanullah la fa'alanna adapun kalau kosamnya huruf sore bi ahdullah la fa'alanna ini tidak wajib di situ membuang khobar kenapa karena ahad itu tidak sore untuk kosam terkadang digunakan untuk selain kosam ya yeah. kadang digunakan untuk mutada ahdullah yajibul wafa janji Allah wajib ditunaikan tapi terkadang digunakan untuk sumpah gitu ahdullah ya maksudnya apa demi Allah tapi ini kosam yang sifatnya apa la'amruk tadi luhawi ya. bukan apa syar'i kalau kosam yang syar'i itu dengan wawu wallahi billahi tallahi itu masih sore dia hanya digunakan untuk kosam makna kosam bukan untuk makna yang lain. Kalau digunakan juga untuk yang lainnya maka tidak wajib hukumnya dibuang. Seperti ahadullah. Kalau pada contoh tadi ahadullah la fa'alana itu untuk kosan. Tapi pada contoh yang berikutnya ahdullah yajibul wafa itu bukan untuk kosan kan? Mubtada ahdullah yajibul wafa. Di janji Allah harus ditunaikan. Janji kepada Allah sih tunaikan. Ini kan untuk mubtada bukan kosan. Tapi yang pertama tadi ahadullah la ini untuk kosam kenapa karena kelihatan dari jawabannya tadi adalah muwaqiyah fi jawabil kosam la fa'alanna gitu kan nah, itu maksudnya seperti juga la amruk la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ada jawabannya yang sore diantaranya tadi lafaz yang lainnya aimanullah ya. yang bermakna hmm? ya amarnya di situ bukan kosam itu maksud amr ya terjemahnya sumpah demi umurmu tapi tidak dimaukan dengannya sumpah yang syar'i sehingga terkadang dibawakan kepada selain Allah yang dimaukan hayatik ya la amruk la hayatik demi umurmu demi hidupmu ya. maknanya al hayah tapi digunakan sumpah tapi lughawi ya. banyak ini kalau membaca yang seperti ini di kitab-kitab ya disandarkan kepada selain Allah khobar ma'rifah. Contohnya apa? Oh terkait dengan khobar. Ya khobar ya nggak mesti nakiroh. Ma'rifah juga boleh. Yang penting jangan sampai tersamarkan dengan apa? Dengan tabi' gitu. Ya, dengan tabi'. Kalau tersamarkan dengan tabi' maka antum datangkan di situ apa? Tamir fasal. Ya, damir fasal. Kalau nggak tersamarkan ya boleh. Seperti ad an-nasihah. Yang lain gak ada? Misalnya terus cara dengan apa? Oh iya. Jadi muta'aliknya ini pada pembahasan apa nih? Mubtada khobar ya? Iya. Jadi khobar itu ataupun dhorof ataupun jar majrur yang boleh digunakan adalah diantaranya apabila dia berkaitan dengan apa kaun yang am yang am seperti Zaidun fil masjid ini kan berkaitannya dengan yang am yaitu kain kain ada kan yang am keberadaan sifatnya umum ya contoh lagi Zaidun apa yang borof Zaidun amamak misalkan Zaid ada di hadapan kamu ini juga berkaitan dengan apa? Kaunnya am. Kalau kaunnya khos itu harus disebutkan. Ya, harus disebutkan. Ya, kenapa? Ya, karena kalau tidak disebutkan tidak ada maknanya. Contohnya tadi Zaidun bik, Zaidun bik. Apa maksudnya? Nah, sebutkan sih. Zaidun wathiqun bik misalkan. Khos kan, wathiq itu percaya. Kalau percaya maknanya ataupun kaunya itu khos bukan hanya sekedar ada tapi ada tambahan makna kalau tadi sekedar makna ada terjadi gitu maknanya itu ada kalau ini bisa nggak diterjemahkan dengan ada Zaidun wasirundik dik nggak bisa kan iya kalau seperti itu maka harus disebutkan iya khabarnya harus sebutkan Zaidun wasirundik dik Hah? Oh, syair majrurnya. Yang mana tuh contoh apa coba? Kaunun khas. Iya, sama itu juga. Zaidun wasiqun bik itu kan contohnya. Ya, bik muta'alliq bi wasiq, wasiq. Bukan khobarnya jadi, ya kan? Khobarnya wasiqun. Makanya nggak boleh. Iya, nggak boleh. Syaratnya kaunya itu harus am nggak boleh khos dan rinciannya sudah dilewatkan ya pada pembahasan kawakib yang sederhana aja lah nggak ada yang lain ya Al-Lailata al-Hilalu Ya ditakwil dengan ru'yah Ru'yatul hilal alailah ataupun al-lailata ru'yatul hilal. Kenapa ditakwil dengan ru'yah kira-kira? Jawabannya apa? Agar zaman ini dijadikan khobar bagi apa? Isi makna. Hmm. Iya kan? Ru'yah kan makna, isi makna ru'yah. Iya kan? Adapun bagi mereka yang mengatakan bahwa saya boleh kalau khabarnya ataupun zamannya khusus maka nggak perlu ditakwil lagi, ya kan? al-hilala ataupun al-lailata al-hilal. Al-hilal sebagai mubtada, al-laila khabar. Boleh juga kenapa? Karena al-laila itu meskipun Perfu zaman tapi apa? Mukhtas, khusus kan. Malam ini khusus kan. Ada faedah. Hadhihi khulun hamidun. Atufahu khulun hamidun. Jadi hulun hamidun i'rabnya sebagai mubtada. I'rabnya eh, marfu'ul juz'aini gitu hulun hamidun langsung di satu jangan satu satu hulun hamidun khabar marfu' juzaini alamat abba dhamma akhiri gitu nggak boleh dikatakan hulun mubtada awal hamidun mubtada tsani kenapa karena ini mau kan satuan dari hulun hamid ini iya itu muz maknanya ya yang lain ini ya, mungkin untuk sementara kita cek dulu sampai sini سبحان الله بحمدك شر الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك